بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنهم كتب سيدنا عمر البار إلى سيدنا محمد بن سميت رضي الله عنهم مكاتبة فصدر بهذه الآية فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فقد كان الأولياء يتواصون بالصبر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا سيدنا الحبيب عمر البار menulis surat kepada Habib Muhammad bin Sumed. fasaddaraha maka pertama yang ditulis wasiatnya Allah kepada Nabi Muhammad fasbir sabarlah wahai Rasul inna wa'dallahi haq sesungguhnya janji Allah itu pasti benar kok wala astakhifannaka alladziina yuqinun jangan sampai membuat ringan kamu orang-orang yang tidak beriman orang-orang kafir yang sabar Jangan khawatir. Janji Allah pasti benar. Kamu akan dibantu, kamu akan menang, agama kamu akan kemana-mana, selalu jaya, selalu itu. Ya sekarang waktu intihan. Masih waktu ujian. Bentar lagi ada waktu intinan, ada waktu anugerah. Karena itu fakatkan al-awliya para aulia itu ya tawasun, saring wasiat satu sama lain di antara mereka bisabar dengan kesabaran wa tawasu bil haqqi wa tawasu dan mereka itu mendapatkan derajat para aulia itu menjadi aima para pemimpin-pemimpin umat tokoh-tokoh umat karena kesabarannya wa ja'alna minhum aimatan yahduna nabi amrina lama sabaru aku jadikan mereka di antara mereka para imam yang memberikan petunjuk dengan ajaran Allah lemah sabaru ketika mereka telah menjadi orang yang sah yang sabar. Jadi sabar ini modal khususnya bagi aima pemimpin. Nggak bisa pemimpin itu nggak sabar, mentang-mentang. Harus sabar apalagi kepada umat. Dan menjadi satu sunnatullah terhadap para ambia diantaranya Rasul mereka itu sebelum diperintahkan untuk memimpin umat dijadikan pengembala kambing pengembala kambing kambing itu paling giras ya kambing itu kalau ketemu kamu kalau tidak diikat langsung lari dia kamu kecil semakin lari tapi kamu harus bisa menjadi or oh, jadi kalau jadi gembala penggala kambing ya, yang dikenal sama kambing tadi itu bahwa kamu tidak bahaya. Sehingga ketika kambing itu menjauh, mau kamu deketi untuk kamu giring lagi mendekat kepada kamu. Kalau perlu kamu panggil datang kepada kah? kamu. Begitulah yang terjadi sehingga nanti ketika ada umat tidak giras kalau kamu deketi semakin menjauh semakin lari kalau perlu kamu panggil dia datang dan dia nurut kepada kah? kamu perlu kesabaran memimpin umat ini Enggak bisa memimpin umat ini kejar-kejaran waja'alna minhum ma'immatan bi'amrina lamma sabaru Hah? nah itu ketika ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah enak ini Arabi ini Arabi Dewi Ya Muhammad, kalau lam adil. Muhammad, kamu tuh kok tidak adil sih? Ngasih fulan banyak, anak kok dikit. Nabi itu ngasih diukur sama orangnya. Demi untuk keadilan. Contoh nih. Kira-kira bayarannya direktur sama satpam sama? Ya enggak sama. Kalau disamakan justru enggak adil kan begitu. Begitu juga dalam peperangan tadi itu yang dikasih itu lain jenderal dengan hansip misalnya ya lain bayarannya nah itu Nabi bilang kamu udah adil ini nonton sama harus semuanya oh kata Nabi kalau Rasulullah nggak adil siapa yang bisa adil ya sahabat gergetan semuanya udah matanya mendelik semuanya oh, ingin ngajar ini orang habis dah karena tidak ada adab sama Rasulullah kemudian orang ini dikasih yang banyak oleh Nabi gimana panggil ke dalam dikasih yang banyak oleh Rasulullah gimana puas kamu puas ya Rasulullah kamu mau mengatakan apa sekarang wah inti luar biasa sekarang betul-betul adil kamu dengarkan baik-baik kata Nabi itu sahabat itu teman-temanku itu marah loh karena ucapan kamu yang pertama jangan dibiarkan kalau kamu itu pulang tetap jengkel kamu ngomong gini kepada aku eh, kepada mereka seperti kamu ngomong kepada aku sekarang ini kamu ngomong apa wah adil kamu Rasul saya puas dengan pemberian kamu udah ucapkan lagi di hadapan mereka Juf, bagaimana Nabi SAW mau ngakorkan ini Mau ngomong apa kamu? Waduh, saya puas ya Rasul. Ini pembagian sangat adil. Saya permisi mau pulang. Oh iya ya, boleh silakan pulang. Kemudian sahabat ngelihat begitu agak adem. Kemudian setelah pulang Nabi menyatakan, "Kamu tahu enggak apa permisalan orang ini dengan aku?" "Apa ya Rasul?" Itu permisalan orang yang mengembala ternak. Ternak ini nurut sama si pengembala tapi larat dengan saling pembala kalau dideketi sama orang lain lari jauh ketakutan kalau dideketi sama si pengembalanya dia senang dia dia tidak lari begitulah juga kalau aku bersikap seperti kamu orang ini akan lari dan mungkin bisa kafir lagi karena itu aku yang tahu sama dia, saya tidak boleh bersikap seperti kamu dan dia tahu bahwa aku adalah pengembalanya, aku adalah nabinya. Karena itu aku harus bersikap baik kepada dia. Demi untuk menjaga imannya, tidak sampai kufur lagi. Itu lihat bagaimana syif sober. Kalau kita langsung tempeling ya. Tepak, tepok, langsung tempeling. Lah, hal yang demikian ini penting untuk dipelajari oleh aima para pemimpin, para tokoh mereka itu dijadikan pemimpin karena sabar ya, karena sa sabar dan itulah yang terjadi oleh para aima pastilah ada cobaannya cuma cobaan itu sudah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah inna wa'dallahi haq bukan seterusnya tetapi setelah itu pasti ada imtinan pasti ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab